Tapi intinya gini ya, dari mengerti seperti ini, kemungkinan para mufasir salah dalam mengartikan Quran itu kecil. Karena hadori Nabi di dalam tok wahyu itu roh nita ini. Mulanya Aisyah radhiyallahu anha, itu ngerti banget Nabi nanti wahyu. Kenapa tahu? Ketika ayat Baroah terbebasnya beliau dari tuduhan apa? Zina dengan dengan Sufyan ya Sufyan Al-Mu'attal itu. Itu Nabi itu fiyaumin syatin, di hari yang sangat dingin, musim dingin. Di Arab itu kalau musim dingin itu ada salju. Umumnya uang musim dingin kan buatan keringetan Kang Ali. Umumnya uang musim dingin buatan apa? Keringetan karena musim dingin. Iku Nabi kalau sangking untuk wahyu, sangking paniknya, sangking beratnya wahyu itu wa innahu la yatafassadu arakon kenangane Sayyidah Aisyah. Beliau itu bercucuran keringat. Padahal padahal fi yaumin saatin di hari yang sangat dingin. Sehingga Aisyah itu kaget. Wah berarti Nabi untuk wahyu. Termasuk wahyu itu adalah pembebasan Sayyidah apa? Aisyah dari segala tuduhan apa? Zina. Kayak apa ulama itu? Sayyidah Aisyah meriwayatkan itu, ini ayat turun di musim dingin. Dan Nabi sampai keringetan begini, begini, begini. Jadi detail peristiwanya tentang hadisul ifki. Rawinya seorang Sayyidah Aisyah di rumah Abu Bakar ditunggoni ibunya Umi Ruman. Itu detail. Kesalahan itu kecil sekali. Bayangkan kalau tafsir itu diomongkan orang sing pokoknya ono ayat ayat biro boraro bareng roh wis terjemahan. Sing nerjemah dhewe ra wong alim. Sing umate akeh ya wong bodho kabeh anut. Terus otoritasnya itu di mana, coba Bayangkan ulama dulu, was alim, diuji oleh orang alim, di murid alim, dikontrol oleh orang alim. Imam Bukhari itu diakui orang alim setelah diuji 100 ulama ahli hadis. Itu lagi lolos. Saya ini orang. Wong bodoh kabeh ngaji, iku niate ngaji mau golek barokah, orang golek faham, Mergo wis ngerti nek bakal faham. <laughs> Dadi akhirnya ya realistis ae. Takoki kena apa ngaji sing entuk barokah nih kok guri ora paham. Mau nih ngaji, nih rame. Wis ngono tok. Mbak mbah gue guri rapati kerumun. Padahal ngomong Arab lah ya bodoh ya rapati paham. Tadi malah nih rapati paham kok guri benda alasan nak paham. Tapi ngaji ilmu sama ulama dulu tuh rapaham, paham iso. mau dites. Imam Syafi'i itu ngaji Imam Malik itu dites maca muwatok di siniau nise lagi ngaji Imam Malik terus cek dites Sofyan Asauri nanti ngetes Imam Syafi'i ngene cara kowe mesti mesti gagal tes-tesane ngeten ada Sofyan Asauri ada Sofyan bin Uyainah ini ulama-ulama seniornya Imam Safi, ya Syafi'i nanya lo ya jangkar karena lebih senior ma maknal hadis la tuharriku toiro atau atiron la tuharriku atoiro min wakanatiha sebagian riwayat min makin natiha manuk itu aja mbok obahno sangka kurungane. Ya, manuk itu jangan gerakkan. Jadi sangkar burung itu jangan kamu gerakkan saat ada burungnya. Tapi posisi pintu terbu terbuka. Karena Imam Syafi'i itu orang alim. Dites, oh maknanya begini. Orang Arab itu kalau mau pergi itu tayamun maupun tasyaum. Jadi kalau burung di obano kurungane kok terbang ke kanan, maka perginya mubarok baik. Tapi kalau digerakkan burungnya terbang ke kiri, maka pergi ini buruk. Nabi melarang itu. Nabi melarang umat Islam punya penyakit tatoyur. Tatoyur itu apa? Menghantungkan nasib dengan toirun, bu, burung. Makanya di surat Yasin apa? Innama toirukum ma'akum. Jadi apa? Faham lagi ya? Jadi orang Arab itu apa? Corong Jawa itu apa? Adu nasib, mengundi nasib. Kalau orang Arab pakainya apa? Burung. Nah, Jawa kan cecek. Misalnya cecek jeblok. Wah, alamat elek rasido lungo. Padahal sing mesti kan ceceknya hati-hati, sing mesti nganti. <laughs> Tapi wong Jawa tafsire kan cecek jeblok, itu berarti celaka ya. Sing celaka ceceke ta ngambil sing ngapi lunga. Tapi cara Jawa ora ya. Ngapi lunga ana cecek jeblok gak gitu? Dari alamat apes. Padahal tetap tiba semesti kan siji gak hati-hati. Nomor loro iso wae latihan jumping. <laughs> Aneh latihan uji apa? Uji nyali. Nah itu Imam Safi itu paham betul. Uh, adatul Arab itu kalau mau pergi itu menggerakkan sangkar burung yang ada burungnya kemudian kalau terbang kanan alamat baik kalau kiri alamat buruk. Lah Rasulullah itu melarang itu. Makanya terus ngendikan la tuharriku tayra min makin nadiha. Akhirnya terus kata Sufyan bin Uyainah, ya Abu Abdullah, qad analaka antuftiya, kamu sekarang berhak fatwa karena sudah alim.